الله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا selalu mendapatkan bantuan Allah informasi langit datang dari Allah sehingga dia mengetahui yang akan datang yang berlalu ikhwan kita tidak akan tahu ceritanya tentang turunnya Nabi Adam kita tidak akan tahu ceritanya tentang Yakjud Majud yang dimasukkan di dalam tanah kalau tanpa informasi wahyu karena itu wahyu Kita juga tidak akan bisa tahu informasi tentang kehebatan Nabi Sulaiman dan kerajaannya, bagaimana dia bisa menaklukkan pasukan dari kalangan jin dan dari makhluk-makhluk yang lebih kuat. Tanpa wahyu nggak mungkin. Dan selanjutnya Sesungguhnya pengenalan kita terhadap tanda-tanda kiamat memberikan jalan kepada kita untuk memilah-memisah mana yang cerita benar, mana yang salah, mana rekaan manusia, mana itu merupakan wahyu atau merupakan bagian daripada mukjizat Rasulullah SAW yang mengatakan nanti akan datang tidaklah tegak hari kiamat dan seterusnya seperti sabda Rasul la taqumu saatu hatta yuqatil muslimun al-yahud tidaklah tegak hari kiamat sampai kaum muslimun memerangi Yahudi fayaqtuluhum muslimun dan sanggup membunuh semua hatta yahtabi'u wara'a asyjar wal hajar sampai mereka sembunyi di belakang pohon dan bebatuan hatta yaqulu asyjaru Zubair sampai berkatakan mengatakan ya Muslim ya Abdullah wahai Muslim wahai Abdullah ini Yahudi belakang saya fakulhum bunuhlah mereka illal marqab kecuali pohon gorgol fa innahu min syajari Yahud itu pohon memihak Yahudi dan bentuknya mirip-mirip pohon-pohon yang sekarang ini dipakai mereka acara Natalan daunnya dan juga bentuknya hampir mirip seperti itu dan banyak ditanam di hutan-hutan lindung Yahudi yang di sekitar daerah Palestina saat ini. Berarti di sini mereka lebih mempercayai hadis itu daripada sebagian kaum muslimin. Bahkan pernah salah satu menteri pertahanan eh, Bani Israel atau Yahudi dia menyampaikan hadis ini dan mengkaitkan akan terjadi perang Armageddon di antara mereka yang datang mereka dalam diri dan diri dari Yahudi menanyakan wahai tuan. Anda sekarang ini orang Yahudi Bagaimana bisa percaya terhadap hadis Yang dibawa oleh Muhammad Yang notabene itu yang orang Muslim Kapan itu terjadi Maka Menteri Pertahanan Israel Atau Yahudi Atau Bani Israel Maaf kalau sekarang sholat Jum'ahnya kaum muslimin sama dengan jamaah harian terutama subuh betul ya ikhwan umat Islam akan menang di depan Yahudi dari fenomena kalau jamaah Jumatnya umat Islam sama dengan jamaah subuhnya kalau jamaah subuh umat Islam sama dengan Jumatnya tapi lihat sekarang fenomena yang jumlah berapa jamaah yang hadir pada waktu sholat subuh di beberapa masjid paling banter setengah masjid paling bagus itu pun dia bisa bercerita kemana-mana kehebatan masjidnya dan pengurusnya merasa bangga tapi yang melihat perbedaannya mencolok pada waktu sholat jumat sampai melobel sampai halaman bahkan di antara pengurus-pengurus membuat proposal untuk renovasi perubahan dan perluasan masjid dalihnya dua jamaah terawih membludak dan jamaah Jumat membludak nggak ada yang berani melaporkan jamaah subuh membludak nggak ada yang berani Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah termasuk faidah kita mempelajari tanda-tanda kiamat adalah kita bisa bersiap mental, bersiap rohani, bersiap mental untuk menghadapi itu semuanya. Dan alhamdulillah Pak, setiap fenomena zaman yang mengandung fenomena itu kemungkaran, selalu Rasulullah SAW menyebutkan antisipasinya. Contoh, kali umat di ala salasin wa sabiuna firqatan. Umat Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Rasulullah SAW memberikan antisipasinya. Rasulullah SAW Alaihi menyebut akan kembali umat ini meniru membuntuti orang-orang musyrikun dengan menyembah berhala. Nas-nas Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan antisipasinya. Bahkan pada saat Rasulullah SAW memprediksi umat ini nanti hanya tahu sholat. Di mana Rasulullah katakan Ya. Lakum qadadna ural islami urwatan urwatan kullaman taqadat urwatun tashakkatan nasu billati taliha wa awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salat Tali Islam yang pertama kali lepas adalah salat eh adalah sistem hukum Islam. Ketika lepas satu orang pegang berikutnya dan yang pertama kali lepas adalah hukum Islam dan yang paling akhir adalah salat. Jadi kalau Islam maksudnya di sini ajaran Islam itu akan hilang dari kaum muslimin punah maksudnya seutas demi seutas maksudnya seajaran demi seajaran mas dulu kalau sekarang maghrib kita dengarkan dari rumah-rumahnya bacaan Al-Quran sudah hilang sekarang ganti sinetron dan macam-macam acara dulu hadirin sekalian orang Masya Allah sangat memandang aib untuk pakai pakaian ketat untuk pakai pakaian apalagi sampai pakai pakaian celana pendek wanita pakai celana panjang itu aib sudah hilang terlubang satu demi satu bahkan dari sekalian hukum hilang satu persatu dari mulai hukum hudud hukum zina sampai tersisa hukum waris itu pun hampir terkumpul dan ini sisa beberapa hukum di antaranya masalah nikah cerai ini pun sudah diberikan kebebasan untuk ke pengadilan negeri bahkan ada lembaga LSM yang memfasilitasi nikah yang diharapkan oleh Islam yaitu Muslim dengan non Muslim maksudnya perempuan Muslimah nikah dengan non Muslim baik yang Nasrani dan yang lainnya sudah ada yang melegalkan apalagi yang lebih naif meniru kebiasaan kaum Sodom dengan laki perempuan dengan perempuan ada yang memfasilitasi hilang terus dan tidaklah tersisa tinggal sholat sampai lebih parah lagi dikatakan oleh Rasulullah hadis dari Hudzaifah bin Yaman saya karena Yesus Yesus Masyur wasyuh Islam itu akan luntur punah seperti lumpurnya batik dari kain. Sehingga orang tidak kenal apa itu sholat, puasa, zakat, haji, hanya tinggal orang-orang cukup dan lanjut usia yang mengenali la ilaha illallah. Subhanallah. Dan lihat sekarang ini, bagaimana pelan-pelan meninggalkan agama. Seutas di semua, seutas seajar demi seajar. hilang. Sudah tidak ada lagi kesakralan. Dan dari sini ada kesalahan juga tidak bisa uh, ambil faedah dari mempelajari tanda-tanda kiamat memberikan kepuasan seseorang dari penasaran Pak biasanya manusia itu punya punya penas, punya sifat penasaran terhadap hal-hal yang tidak logis, terhadap cerita-cerita yang gaib yang di luar nalar. Makanya dengan adanya penyampaian tanda-tanda kiamat baik dari Al-Quran seperti Yajud Ma'jud dan yang lainnya maka kita mendapatkan suatu jawaban dari penasaran tersebut bahkan habis habis Rasulullah coba lihat mas kalau kita mempelajari dajjal dan keluarnya dajjal begitu sangat dahsyatnya ya sampai hal-hal yang terkadang di luar nalar manusia bagaimana dajjal itu bisa menunjuk langit hujan suruh hujan turun hujan tanahnya kering suruh subur subur Allah Akbar ya yeah? dan yang terakhir bahwa iman dan juga percaya dan faidah mempelajari tanda-tanda kiamat jelas menguatkan dan menambah keimanan karena seorang dengan membenarkan akan turunnya Isa coba bayangkan Pak Kalau kita lihat turunnya Isa itu kan di luar nalar dan sangat tidak bisa diakal manusia. Sehingga kepenasaran manusia itu terobati dengan mendengarkan membaca cerita Isa yang turun dari langit. Jangankan sekarang bisa turun hidup, orang sekarang naik ke sana aja mati karena hampa udara. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kudratullah kemampuan Allah dan turun hanya dengan pegangan malaikat kanan kiri dan diturunkan oleh Allah di menara putih yang ada di Syam dan menaranya pun sudah ada dan nanti akan membunuh Dajjal semua cerita-cerita ini mengganti cerita-cerita mistik yang merusak keyakinan kita seperti cerita-cerita yang muncul beredar di kalangan orang-orang Jawa tentang Wali Songo bagaimana Sunan Giri diserang keraja, diserang pasukan Mojopahit yang jumlahnya ribuan karena ketika itu dia tidak siap perang karena jumlah-jumlah santrinya juga nggak banyak dia ambil pasir langsung pasirnya ditebar jadi tawon semua jumlahnya ratusan ribu nyerang kerajaan Mojopahit mati kabeh ah itu Hamba iya cerita seperti itu kok ngalahkan Isa, ngalahkan ini. Yang lebih hebat lagi dia diserang lagi oleh kerajaan Majapahit dan ketika itu malam hari otomatis gak siap perang apalagi Sandri sedang tidur nyenyak dan pada saat itu Sunan Giri sedang nulis buku, maka tidak panjang lebar dan tidak pikir panjang, langsung pulpen yang digunakan untuk nulis buku dilempar jadi keris kalau Akhirnya keris itu jalan sendiri nyerang kerajaan ini pasukan Mojopahit yang jumlahnya ribuan mati kabeh. Lu kok enak banget. ini insyaallah kita memiliki cerita yang lebih hebat dahsyat hadisnya sahih riwayatnya benar dan layak untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita dan bukan hanya cerita tok dapat pahala iman daripada kita cerita dongeng yang asatirul awalin إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين dibalik ayat-ayat dikatakan dongeng cerita-cerita ini jadi laku insya Allah tidak hadirin sekalian <clears throat> sekarang kita akan pelajari kaidah di dalam mengimani hari kiamat Kaidah yang harus kita pegang pertama kali bahwa iman terhadap hari kiamat adalah gaib. Oleh karena itu kita tidak boleh bercerita dan berbicara tentang tanda-tanda kiamat melainkan harus berdasarkan nas. Qala Allah, qala Rasul. Dan kita mendapatkan informasi riwayat-riwayat yang akurat bukan atas dasar prediksi. Kira-kira apalagi hadirin sekalian menerapkan ini untuk ini, ini untuk itu, zaman ini sudah zaman uh, Mahdi dan yang lainnya. Ini dibutuhkan dalil dan yang selanjutnya harus merujuk kepada ulama. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, terutama kalau sudah ada prediksi muncul fenomena, Pak atau ustaz atau syekh atau siapapun katanya di daerah ini Imam Mahdi sudah keluar katanya Dajjal sudah keluar di daerah India yang diprediksi Sai Baba kita tanya sama ulama apa benar Akhirnya kita mendapatkan jawaban kalau iya menjadi keimanan kalau tidak maka kita tidak perlu yakini dan kita abaikan. Yang cukup aneh, buku-buku yang beredar di karang orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mereka kurang ilmu tapi semangat menulis. Ada tulisan Isa tidak keluar. Tapi ada tulisan lagi katanya Dajjal sudah keluar di India, India Sai Baba. Coba satu paket berbeda jalur padahal turunnya Isa terkait dengan keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal terkait dengan turunnya Isa. Gimana Isa nggak turun Dajjal keluar? Iya. Kenapa? Karena didasarkan atas kilawal kol atau prediksi-prediksi atau penerapan yang tidak benar. Hadisnya benar, Cuma diterapkan tadi itu kayaknya Satrio Piningit ini Imam Mahdi minimal Imam Mahdi lokal versi Indonesia kok ada Imam Mahdi lokal Al, kalau begitu ada interlokal ya terus kemudian usahakan hadidun hadisun nas bima yaqilun ajalah orang bicara sesuai dengan kadar oh, akalnya. Artinya, kalau mereka, mereka tidak bisa mencerna, akhirnya nanti jatuh-jatuhnya mengingkari. Jangan diteruskan bicara tentang tanda-tanda kiamat. Contoh aja di sekalian, orang bisa sulit di kalangan orang-orang tertentu kalau diceritai tentang Ya'jud Ma'jud yang hidup di bawah tanah. Orang tidak gampang untuk menerima tentang kisah Imam Mahdi dan macam-macamnya. Maka jangan berbicara kalau mereka itu menolak. Yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, hadisun sunnah ala ma yaqilun atau ma ya'rifun. Ajalah bicara manusia sesuai dengan yang dikenal oleh otaknya, dicerna oleh akalnya. Apakah kamu tidak takut mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Alias menolak hadis yang benar itu gara-gara nggak nyampe Selanjutnya kaidah yang selanjutnya yang harus kita pegang, kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan tanda-tanda kiamat per kasus. Artinya, kita diwajibkan nyari kira-kira uh, Rasul ketika mengatakan Tidaklah tegak hari kiamat sehingga umat yang akhir mengutuk, mencela umat yang awal. Apakah sudah di zaman sekarang ya? Tidak perlu kita pastikan. Ya walaupun itu bagian daripada makna. Contoh aja di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang masalah uh, kaitannya dengan Eh, tanda-tanda kiamat yang Mekah dihiasi dengan gedung-gedung mencakar langit. Apakah sekarang sudah masuk? Ini kita tidak perlu takalluf. Sudah dan yang lainnya. Walaupun sekarang sudah ada fenomena Bahkan Rasulullah mengatakan nanti akan datang suatu zaman bangunan mencakar langit sampai mengunggulin gunung. Subhanallah dari sekalian kalau antum lihat tower jam itu antum lihat dari seluruh Mekah dari arah mana saja selalu kelihatan karena sudah di atas pucuk-pucuk gunung yang ada. Oleh karena itu, kalau fenomena itu mungkin, apalagi kita mendapatkan sandaran, contoh aja, uh, ketika uh, Ibnu Umar atau maaf Umar bin Khattab memprediksi Ibnu Sayyad adalah Dajjal di mana Ibnu Sayyad itu makhluk aneh turunan Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah SAW yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi sampai dia itu bisa mengetahui Rasul belum menyampaikan surat apa yang turun itu dia sudah tahu di antaranya Rasulullah penasaran pernah ngetes surat apa yang tadi malam diberi diberikan Jibril ke saya. Duh, maksudnya dukhon. Masya Allah. Bahkan kalau masuk ke pasar, pasarnya itu bisa bisa nggak muat untuk jalan dirinya, membesar. Ibnu Sayyid dan para ulama kebanyakan memprediksi Ibnu Sayyid itu bukan dajjal apalagi dia masuk Islam makanya dia di akhir di akhir e, masanya kemudian masuk Islam terjadi dialog di antara sebagian sahabat kamu itu diomong-omongin orang dajjal kamu kok bisa percaya sih? Dajjal itu kan nggak bisa masuk ke Medina. Sekarang anak di mana? Di Medina. Benar juga. Dajjal itu musuh Allah sampai kiamat. Saya sudah masuk Islam. Dajjal itu nggak punya anak. Nih anak saya. Setelah dia, walaupun beberapa sahabat masih bersikukuh kekeh, dia adalah Dajjal. Dan Dajjal itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis uh, Tamim Ad-Dari yang dia sebelum masuk Islam naik kapal perahu terdampar di suatu pulau yang mun, yang di sana disebutkan dalam hadis yang panjang sekali yang disebut dengan jasasa. Pada saat dia terdampar ketemulah makhluk aneh yang serba rambut sampai tidak diketahui tubuh kuburnya. Kemudian dia dibawa ke suatu tempat di goa, mau ditunjukkanlah orang yang sedang dirantai, lalu orang tersebut bertanya, apakah anak kecil yang namanya Muhammad sudah diutus? Sudah. Dia mengatakan, kalau begitu masaku sudah dekat. Setelah dia masuk Islam, Tamim Ad-Dari, diceritakan ke Rasulullah. Rasul membenarkan bahwa itu adalah Dajjal. Ini nggak apa-apa. Tapi ada yang sekalian kalau sekarang muncul hadis, benar hadisnya, yushiku Allah yujba lil Iraq qafizun wala dirhamu. Nanti Irak Irak anak itu tidak akan bisa masuk makanan dan juga dinar dirham maksudnya di embargo Oh ini berarti di embargo oleh Amerika. Kita tidak bisa mengatakan itu. Apalagi hadisnya sudah pals eh, doif yaitu hadis Sufyani di mana ada yang memprediksi Sufyani itu yang dimaksudkan Saddam Hussein. Ada lagi yang mengatakan Imam Mahdi yang dimaksud adalah Saddam Hussein. Saddam itu namanya Hussein adalah turunannya. Padahal kita yakin Imam Mahdi Ahli Sunnah itu turunan Hasan bukan Husain. Yang menegaskan bahawa turunan Husain itu adalah Syiah bukan Ahli Sunnati wal Jamaah. Selanjutnya Eh, tentang prediksi bahawa Rasulullah mengatakan akan muncul di tengah umatku ini kadzaban wa mubiran. Kadzab itu yang dimaksud adalah mukhtar dan mubir yang dimaksudkan adalah hajjaj seperti tafsiran Asma binti uh, uh, Asma binti Abi Bakar dan itu dibenarkan oleh para ulama sahabat ketika saat itu. Kalau memang seperti ini nggak apa-apa. Contoh aja mas, dalam tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, Rasul mengatakan, لا تقوم الساعة tidaklah tegak hari kiamat, hatta takhruja narun min ardil Hijaz sampai keluar api dari daerah Hijaz yaitu Mekah atau Medina tudi ulaha a'naqal ibil bil busra yang mampu menerangi leher-leher unta di daerah Busra yaitu Suria. Coba bayangkan ya ikhwan. Dan ditegaskan oleh Abu Syama lamma kanat lailatul arbi'a ketika hari rebu tanggal 3 Jumadil akhir tahun 654 maka api itu sudah nampak di Medina pasca gempa sangat dahsyat di Medina yang merontokkan bangunan yang menghancurkan seluruh fasilitas bahkan sampai ketika itu Umar sampai pidato demi Allah kalau sampai terjadi gempa lagi sekali lagi saya nggak mau tinggal sama kalian ini menunjukkan gempa karena jeleknya para penghuni daerah tersebut. Sampai Umar mengatakan kalau gempa terjadi lagi, saya nggak mau tinggal sama kalian. Ngeri kalau begini, ya. Dari sini tidak benar kalau ada orang tidak mau mengkait-kaitkan antara musibah dengan maksiat. Bagaimana tidak? Ayat penuh dengan itu. ya, ayat penuh dengan itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa takutlah musibah bencana yang tidak akan menimpa orang yang zalim saja dan juga masih banyak ayat-ayat yang lainnya apalagi hadis-hadis Rasulullah SAW ida inna nasa ida ra'au munkaran walam lam awshak Allah ta'ala ay ya'ummahum biiqabin min indihi Jika manusia melihat kemungkaran tidak dirubah, maka hampir-hampir Allah akan menimpakan bencana yang menimpa seluruh mereka. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, ketika ditanya oleh Zainab istrinya ya Rasulullah anuh lakwa fina salihun apakah kami dihancurkan oleh Allah diazab oleh Allah sementara masih ada orang soleh na'am idza kasura khabas iya kalau meras jalela kejahatan dan kita tidak terlupakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah yang disahih disohhaikan oleh para ulama di antaranya adalah Syekh Nasruddin Al Albani Rasulullah mengatakan khamsun idzab tulittum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna ada lima bencana yang menimpa kalian aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya di antara nomor satu lam tadhuril fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu illa fasha fihim taun wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madau tidaklah kekejian berupa perzinahan baik bentuknya zina laki perempuan atau homoseksual atau lesbi melainkan Allah akan menimpakan wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya satu walam yang kusul mikyala wal mizan atau walam yamna'u zakata amwalihim bahaim illa muni'ul qatra minas sama falaulal bahaim lam yumtaru tidaklah mereka menghalangi zakat malnya melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit kalau bukan karena sayang sama hewan ternak Allah tidak akan bakal menurunkan hujan yang ketiganya, walam yang kuz, walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil mauna wa juri sultan. Tidaklah mereka suka mengurangi takaran timbangan, melainkan Allah akan menimpakan paceklik sulitnya hidup dan jahatnya pemimpin, termasuk nyunatin anggaran akan ditimpa paceklik sulit hidup dan jahatnya pemimpin. Lihat fenomena yang ada. Wailul mutaffifin menimpa manusia dari mulai pasar kecil sampai pasar besar. Dari berbagai macam praktek-praktek muamalah selalu tidak tidak lepas dari entit mengentit Lihat mas dari mulai pasar Senin, pasar Selasa, pasar Rebu, pasar Kemis, pasar Jumat. Takren-takren yang mereka buat selalu berkurang. Kita beli jeruk 2 kilo nyampe rumah minimal 1,8 on. 1 kilo 8 on. Kadang 1 kilo setengah. Makanya berani murah Kenapa? Karena timbangannya mantep banget karena diantepin tangan atau dikasih macam-macam tambahan besi dan yang lainnya atau minimal ditebalin itu bawahnya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum Celaka bagi orang yang kalau nakar untuk dirinya minta penuh, kalau nakar untuk orang lain dikurang-kurangin. Itu selalu watak manusia. Lihat pekerja, kalau nagih gaji melotot dan kereng, tapi kalau menunaikan kerjaan seenak-enaknya, bahkan kadang-kadang belum waktunya istirahat, sudah istirahat. Atau antara suami istri kenceng nagih belanjanya, tapi soal menunaikan tugas-tugas rumah tangganya ngelelet. Ada juga di antara mereka dalam hal-hal kaitannya dengan hidup ini, baik bermasyarakat, bersosial, selalu mengutamakan hak saya, hak saya, hak saya. Mana kewajiban kamu? kewajiban kamu terhadap rumah, kewajiban kamu terhadap keluarga, kewajiban kamu kepada masyarakat, kewajiban kamu termasuk terhadap negara. Rakyat sekarang selalu yang dituntut adalah hak dan hak. Pernah enggak mereka menunaikan kewajiban? kewajiban untuk untuk bantu pemerintah menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah di sembarangan tempat, bahkan ya ikhwan kita lihat mental mereka Sungai Ciliwung rusak karena mereka tidak menunaikan kewajiban. Tapi yang dituntut adalah hak. Sekarang lihat jalan-jalan rusak, bocor semua. Mereka bicaranya hak dan hak, tidak pernah berbicara masalah kewajiban. Ini termasuk juga fenomena kiamat. Kaidah yang kedua di dalam mempelajari kiamat, kita tidak ada keharusan untuk menerapkan peristiwa per peristiwa tadi terus kemudian tidak harus pada zaman sekarang ini terjadi ya bahkan bisa nanti ya dan terjadinya suatu tanda-tanda kiamat tidak harus kiamat dalam hitungan hari tahun akan terjadi tolong dicamkan sehingga kita termasuk orang lihat Pak orang Islam itu betul-betul sudah parah jauhnya dari din demi Allah Pak kalau mereka mempelajari fenomena kiamat baik yang kecil dan besar dan dia tahu tentang masalah kiamat surga nerakanya nggak mungkin ada yang sampai nonton film kiamat tahun 2012 nggak laku Ya yang lucu di dalam film itu Ka'bah masih utuh padahal tanda-tanda kiamat Ka'bah itu akan dihancurkan oleh Kotein dari Afrika yang botak kepalanya hancur habis-habisan sampai dibuang di Laut Merah. Di film itu masih utuh bahkan sholat yang lebih lucu lagi, wong sudah kiamat kok masih masih juga sempat-sempatnya bikin film kan orang nggak bener tuh pak. Harusnya kalau dia itu tahu bener kiamat tahun 2012, tobat bukan malam bikin film. Dan anehnya semua nggak ada yang selamat mati kecuali berapa orang itu. Mana ada yang hanya selamat dari guncangan kiamat cuman satu pak selain Allah itu malaikat Israfil yang tugas untuk meniup sangkakala itu itu yang nggak mati kalau mati siapa yang niup? Iya kan? Aneh, malah yang hidup orang Amerika. Itu kan gitu. Lucu. Dan tolong dicemkan bahaya menerapkan kiamat pada kasus tertentu orang tertentu tanpa dalil itu akan membuahkan satu kerusakan yang pertama prediksi tentang gaib yang serampangan contoh tanda-tanda kiamat adalah keluarnya Imam Mahdi kayaknya Imam Mahdi si anu si anu bahaya kalau nggak ada dalil dan yang lainnya yang kedua bisa saja kalau kita prediksi umpamanya Dajjal sudah keluar, orang akhirnya malas bersikap, nggak mau nikah katanya Mas Dajjal sudah keluar Mas. Bentar lagi kiamat, nanti anak malah dosanya banyak, nggak mau dagang, uh, usahanya semua ditutup karena tahun 2012 kiamat. Atau Imam Mahdi udah keluar, bahkan yang enggak-enggak yang dilakukan karena Imam Mahdi sudah keluar malah beli kuda untuk siap-siap perang. Ya. Dia setiap hari mengasah pedang. Ya, bahkan membuka pandai khusus untuk bikin pedang disiapkan. Bahkan dia mengumpulkan orang, membuat pasukan, bukan pasukan Densus 88 atau pasukan Densus 99 atau Densus 100, tapi pasukan untuk persiapan bergabung dengan Imam Mahdi. Kan jadi ngaco semua akhirnya rusaklah semua itu. Dengan demikian saya akan jelaskan secara singkat nanti ada beberapa yang rinci tanda-tanda kiamat yang besar dulu berikut ini. Satu, setelah keluarnya Imam Mahdi langsung disusul tanda kiamat besar pertama yaitu keluarnya Dajjal dan insya Allah kalau ada waktu kita bahas khusus tentang Dajjal ciri-cirinya badannya apa keke apa badan kayak orang pendek tapi kekar itu apa pak namanya apa apa apa gempal itu bahasa Jawa mas itu eh kekar ya terus jalannya itu ngepol karena apa karena kakinya itu tumitnya keluar jadi jalannya begini Udah becek, rambutnya gimbal, keriting dikit-dikit. Tidak selang lama setelah 40 hari, satu tahun per, eh, satu hari pertama satu tahun, satu hari kedua sebulan, satu hari ketiga satu Jumat dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa, maka keluarlah Imam eh, Isa dan saat itu berbarengan karena Imam Mahdi itu umurnya memerintah cuma tujuh hari. Yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ciri-ciri Imam Mahdi innahu min itrati. Dia adalah dari anak cucu saya. Ajlal jabhati lebar jidatnya. Aknal anfi. Ini menunjukkan cerdas. Makanya di sini ada termasuk analisa analisa tubuh manusia yang ilmiah. Contoh tanda-tanda orang itu pinter, cer, lebar jidatnya. Tanda-tanda orang itu cekatan dan tanggap, bersinar matanya. Makanya kalau mata itu mata sorot mukanya itu adem dan dingin serta kurang tajam itu biasanya ndablek ngelelet. Itu analisa maaf. Ini analisa secara umum ya kalau seandainya ada satu dua maklum namanya aja analisa pengecualian. Begitu juga kepala besar menunjukkan cerdik. Ini aknal anfi karena turunan Rasulullah mancung hidungnya. Makanya Imam Ash-Syafi'i disebutkan di dalam sifat-sifat Imam Syafi'i itu saking mancungnya. Kalau dia ceramah itu bibir atas sampai tembus hidung. Saking mancungnya kalau ngomong. Gitu ya. Gitu. Makanya dari sini kita itu gampang membantah mas Kalau ada yang ngaku Ratu Adil Satrio Piningit Apa ada Satrio Piningit Imam Mahdi Ratu Adil pesek Nah mungkin Karena lebar jidatnya mancung hidungnya Intinya gini lah mas, nggak mungkin Imam Mahdi keluar dari Indonesia. Titik wis. Nah mungkin. Wis, jangan percaya aneh-aneh. Katanya ini nanti keluar di sono, keluar di sini. Apalagi turunan Jawa. Itu nggak ada. Itu kita itu dius kalau kalau Imam Mahdi diusut-usut ketemu Rasulullah, kita diusut-usut paling banter kenaro. Itu turunannya, udah nggak jangan macem-macem nggak ketemu Rasulullah sama Ken Aro apalagi Genghis Khan eh apa namanya Jaya Katuang itu loh Selanjutnya diri sekalian Setelah itu Subuh dilakukan sholat Imamnya Imam Mahdi Isa turun Menjelang subuh sudah mulai terang Nampak di jidatnya Kalau dia nunduk seakan-akan ada mutiara yang itu air di jidatnya. Kalau dia ngangkat bersinar, itu ciri imam. Eh, apa namanya Isa. Setelah dia masuk masjid, tidak lama masuk masjid, langsung pasukan Dajjal yang didukung 70 ribu Yahudi mengepung masjid dan ketika itu Imam Mahdi mau mundur maka Isa mengatakan silakan inna ba'dakum imamun ala ba'd kalian adalah saling menjadi imam jangan saya takrumatullahi itu merupakan suatu kemuliaan Allah di ummah untuk umat ini dan ini menunjukkan bahwa Nabi Isa itu pengikutnya Imam Mahdi bukan dia menjadi tokoh apalagi nabi sehingga di antara orang yang mengingkari turunnya Isa karena Allah mengatakan ah, ah, gini Mas dia mengingkari Nabi Isa karena turun eh, keluarnya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa karena di dalam Al-Quran itu ditegaskan bahawa Nabi Muhammad itu khotamun nabiin maka Muhammadun aba ahadim berrijalikum walakin Rasulullah wa khotamun nabiin penutup berarti nggak mungkin setelah ada nabi lagi. Kalau Isa itu turun berarti ada nabi lagi dan itu bertentangan dengan ayat. Kita bantah dengan sabda Rasulullah. Yushiku ayyan fikum Isa bin Maryam hakaman adlan. Hampir-hampir turun di tengah kalian Isa menjadi hakim adil. Berarti porsinya bukan nabi tapi hakim, tapi dai, penyiar agama bahkan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Nanti kalau ada kesempatan kita pedar semua. Nah, setelah itu keluar maka langsung Dajjal sudah mulai lemas melihat Isa. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah melihat Isa, melainkan akan meleleh seperti melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Langsung Isa mengatakan, "Eh Dajjal, saya hanya punya satu pukulan tebasan pedang." Coba bayangkan. Satu, berarti nggak mungkin dua, tiga apalagi. nggak mungkin meleset. Dan pasti mati. Wahai Dajjal, saya hanya punya satu tebasan pedang dan akan membunuh kamu biiznillah. Kemudian setelah itu dikejar, langsung dibunuh di Babul Lut setelah itu meninggal Imam Mahdi karena Rasulullah mengatakan tadi al Mahdi minni Mahdi dariku ajlat jabhati sangat lebar jidatnya aknal anfi sangat mancung hidungnya muli mala'a fil ardi adlan wa qista memenuhi bumi adil damai tentram kama muliat mahjuran wa dhulma yang sebelumnya dipenuhi dengan kerusuhan dan pertengkaran, peperangan dan kezaliman. Yamliku fil ardi sab'a sinin menjadi raja Makanya tolong hadirin sekalian kalau ada orang benci dengan sistem kerajaan, tolong dicamkan. Pemimpin-pemimpin yang dipuji Allah di dalam Al-Quran itu rata-rata raja mas Pertama Nabi Dawud presiden apa raja? Nabi Sulaiman presiden apa raja? Talut yang perang yang akhirnya didukung Nabi Dawud raja apa presiden? Raja. Bahkan ini nanti Imam Mahdi yamliku dari kalimat malik yaitu raja. Sab'a sinin Kemudian Nabi Isa tinggal dengan beberapa kaum muslimin. Tidak selang lama maka keluarlah Ya'jud Ma'jud yang tidak ada kuat untuk menanggulanginya. Jangankan kelompoknya Isa, dia itu lewat Danau Tobariah. Danau Tobaria itu ada di sekitar Palestina. Danau yang sangat luas, lebih luas daripada Danau Toba itu dilewati Yakjud Makjud habis airnya diminum. Sampai yang akhir itu ngomong, tadi di sini kan ada air, kok gue nggak dapet? Itu yang akhir. Dan makhluk ini sangat banyak dimasukkan oleh Zulkarnain. Makanya dikatakan oleh Imam Mujahid, tidak ada kerajaan yang kekuasaannya menyentuh utara apa namanya timur barat kecuali empat yang duanya muslim yang duanya kafir yang duanya muslim Sulaiman dan perdana menterinya manusia biasa yaitu Asif yang sanggup memindahkan singgasana Balkis hanya dengan kedip Masya Allah mas Masya Allah kedip tok begini ente bisa hilang ya bukan hipnotis tapi karomah datang dari Allah kalau berlaku pada nabi mukjizat dan yang kedua Zulkarnain dia orang biasa nabinya eh perdana menterinya nabi yaitu Khidir alaihissalam subhanallah gimana enggak hebat Nabi Khidir sendiri kalau antum ceritanya di dalam surat Al-Kahfi kayak apa? itu Zulkarnain dikelui oleh beberapa umat. Wahai Zulkarnain, ini ada sekelompok umat mengganggu kita. Tolong berikan solusi. Akhirnya dia membuat cor dari besi. Masya Allah Pak, teknologinya sangat hebat. Kalau sekarang cor semen masih lumrah, ini cor besi. Dan itu daerahnya sangat luas dibikinkan negeri bawah tanah dan dikasih satu tempat yang memungkinkan untuk dilubangin dan terus sampai lubang dan zaman Rasulullah sudah mengatakan segini zaman Rasul diutus sudah mengatakan seperti ini Dan sebagiannya yang baik-baik tidak semua, ada sebagian kecil dibiarkan. Itulah yang menjadi bapak nenek moyangnya negara-negara berkulit putih lagi sipit. Saya nggak usah menunjukkan negaranya. Itu termasuk turunan Yakjud Ma'jud. Karena tolong dicamkan, Nabi Nuh itu kan memiliki tiga anak. Sam menurunkan bangsa Semit, yaitu termasuk Arab dan Eropa serta Bani Israel. Itu Semit. Makanya Ibrahim itu dari bangsa Semit ya yang ketika itu dia lahir pada zaman kerajaan Sumaria Sumaria kemudian berubah menjadi Babilonia itu terus kemudian Ham menjadi bapak moyangnya orang-orang hitam yaitu Sudan anak yang ketiga namanya Yafit Eh, Ham ini bukan hanya Sudan itu Sudan daerah, Sudan itu item termasuk India. India itu anaknya dari turunan siapa? Ham. Makanya anaknya Ham ini menyebar di dataran Afrika sama India. Makanya orang India sama Afrika itu rada mirip-mirip. Walaupun beda bentuk. Beda perilaku karena masalah alamnya. Alamnya, bukan masalah turunannya, alam. Karena alam itu memberikan perilaku. Contoh aja, alam yang panas, panas yang panas, dinginnya dingin, membuat orang itu matematik satu tambah satu dua. Gak boleh kita itu malas-malasan. Tapi orang yang hidupnya di alam sepoi-sepoi basah itu cenderungnya ngelentem. Ngelentem itu apa? Nyantai. Nyantai itu apa? Sainae. Contoh kayak Indonesia. Sulit untuk genjot SDM Indonesia. Caranya disuruh untuk hidup di padang pasir lima tahun baru berubah. Nah, itu baru soheh. Karena alam. Jadi ya, kalau di Arab atau di ini dingin nggak kerja mati. Nah, bikin semangat musim panas untuk ngumpulin bekal musim dingin. Gitu. Kalau di sini mas nggak kerja aja bisa hidup. <laughs> gitu kan goreng singkong iya masih hidup ke hutan duel-duelan nemu uh, apa ubi hidup digoreng masih enak di sini masih bisa nah setelah ancaman semakin berat maka Isa diminta oleh Allah menyelamatkan kaum muslimin dibawa ke Turi di sana sembunyi. Kemudian Yakjud Makjud saking kuatnya dan merasa tidak ada yang bisa melawan dia nantang makhluk langit. Akhirnya melemparkan panah di dalam satu riwayat panahnya dibalikkan Allah yang akhirnya membunuh mereka semua. Akhirnya mati Setelah itu Allah menurunkan burung mengambil bangkainya. Setelah itu Allah menurunkan hujan mengembalikan tanah seperti zaman Nabi Adam. Dari situlah kedamaian muncul. Inilah yang dimaksud anjing ngembala sama apa namanya kucing tidak saling bertengkar. Macan satu tempat dengan kambing tidak saling terkam. Anak memasukkan tangannya ke apa ular tidak digigit. Dan saking makmurnya delima satu dimakan puluhan orang nggak habis. Dan kambing diperas susunya cukup untuk satu keluarga sekali. Allahu Akbar. Setelah itu meninggal Isa al-Masih lalu disolatin. Setelah itu zaman mulai rusak. Muncullah dukhon, yaitu apa? Asap yang mengambil nyawa setiap orang yang di dalam hatinya mukmin, iman sehingga tidaklah tersisa kecuali manusia jelek-jelek tok dan lebih parah lagi ketika Quran pagi hari ditarik oleh Allah ngebleng tulisannya tidak ada sehingga ajaran tinggal tutur tinular sehingga tidak tersisa awalnya kecuali sholat sampai sholat pun nggak kenal tinggal la ilaha illallah sampai dikatakan oleh Rasulullah la taqumus sa'atu hatta la yuqala Allah Allah tidaklah tegak hari kiamat sehingga tidak diucapkan di muka bumi Allah Allah habis sampai pada tingkatan la takumu saatu illa ala syirarin nas nah pada saat itu muncullah matahari terbit dari barat itulah yang dikatakan oleh Allah rasulnya maaf Islam tidak manfaat kalau orang ketika itu mau masuk Islam. Tobat tidak ada gunanya kalau orang ketika itu mau tobat. Setelah tidak ada manfaat tobat Islam dan matahari sudah terbit dari barat karena bumi sudah bergeser, alam sudah jungkir balik dan tatanan tata surya sudah mulai ngaco, maka pada saat itu keluar makhluk dari bumi yang disebut dengan dabah yang disebutkan di dalam firman Allah kalau tidak salah dalam surat An-Nisa yang mengingatkan manusia tapi nggak manfaat peringatan itu aduh manusia dulu kamu itu sayang banget kenapa nggak beriman sayang banget dulu kenapa kamu nggak sholat nggak ini tapi itu peringatan tidak manfaat Akhirnya turunlah tanda berikutnya gempa bumi besar di daerah timur hampir habis termasuk Indonesia bahkan lepasnya pulau yang dulu pernah lepas. Makanya Jawa itu disebut Jawa dari kalimat Dowo kan. Ketika Dewotoce, ketika Aji Saka menyerang Jawa, itu keliling dari Sumatera, Jawa sampai Bali itu nyambung. Setelah keliling terus, dia kok ini pulau Dowo banget akhirnya disebut dengan pulau Jawa. Kemudian pecah pada saat e, proses alam dan pecahnya Jawa dengan Sumatera pada saat terjadi apa? Gunung meletus Krakatau. Putuslah sambungan antara Jawa dengan mana? Jawa dengan Sumatera, Lampung terutama. Nanti itu terjadi gempa semua bumi ini tenggelam timur tenggelam kemudian disusul barat tenggelam dan tinggal terakhir tenggelamnya daerah daerah mana al jazirah al arabiyah jazirah arab sehingga tidaklah tersisa kecuali beberapa pulau saja dan kalau sudah terjadi guncangan, maka meluluh lantahkan semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangankan sekarang ini hadirin sekalian, yang kering, yang daratan, lautan aja berubah menjadi api. Wa idzal biharu sujirat إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عتلت وإذا الوحوس شرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت ketika saat nanti lautan berubah menjadi api من menyala jangankan gitu langit aja Allah katakan فإذا شقت السماء فإذا شقت السماء فهي Gimana surat? Aduh lupa Sebelumnya faida sama faida sama faida faida syaqqatis sama'u fayya aduh lupa so Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban fa faidan fa idan syaqqat samaun wa wardatan kadhihan itu coba dicari Mas e, di ini kalau diurut dari awal ya يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا سقت السماء وردة كالذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء وردة ketika itu langit terbelah-belah sehingga memunculkan percikan bunga api seperti wardah yaitu bunga melati merah apa itu yang kan melati itu macam-macam ya ada ungu ya فإذا سقت السماء وردة كالذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ketika itu jin dan manusia sudah tidak bisa bertanya lagi فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان selesai proses kiamat manusia dihadapkan kenyataan surga neraka Allah mengingatkan nerakanya هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Ini menunjukkan bahwa proses dari mulai awal Ar-Rahman 'allamal insan kemudian manusia berusaha hidup ada yang amal soleh ada amal yang toleh kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan proses kiamat idza zulzilatil ardu zilzalaha al-qari'ah maka manusia pada akhirnya surga atau neraka yang kita sampaikan hanya tanda-tandanya. Yang terakhir neraka air, ini maaf api yang keluar dari Yaman. Ya, dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat terakhir maksarnya yaitu mana? Yaitu Syam. Dalam proses perjalannya mereka berjalan bersama jalannya api karena kalau nggak jalan dibakar api mandek dia istirahat bahkan ada yang tidur ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan sampai mereka ngumpul di Syam. Itulah mahsar dunia terakhir yang nanti akhirnya Allah mengguncang, menghabisi dan meniup uh, apa? Israfil meniupkan sangkakala dan manusia semuanya meninggal dunia dan tiupan yang kedua hidup lagi dan manusia ada di suatu tempat bumi diganti bumi dengan bumi lain, diganti langit dengan dengan langit yang lainnya. Dari situlah hadirin manusia sudah memulai hari lain, yaitu hari akhir, yaitu yaumul akhir. Gak ada lagi hari setelah itu. Inilah proses yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan uh, saya uh, bisa sampaikan secara cepat yang kecil yang sudah terjadi diutusnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat karena Rasulullah mengatakan aku dengan diutusnya kiamat seperti ini aku dengan diutusku kiamat seperti ini wafatnya Nabi dan yang eh, ketiga adalah terbelahnya bulan bahkan terdapat foto hasil foto menampakkan sampai hari ini tanda-tanda terbelahnya bulan itu masih ada dan ditemukan oleh hasil foto yang diperoleh oleh antariksa barat. Kemudian hilangnya atau meninggalnya sahabat itu juga termasuk tanda kiamat dibukanya atau ditaklukkannya Baitul Maqdis sehingga di bawah kekuasaan kaum muslimin dan dinobatkan menjadi Masjidil Aqsa yang dulunya adalah Baitul Maqdis tempat ibadahnya orang Yahudi dan yang sudah terjadi juga adalah mati masal karena penyak, kena penyakit taun amwas di mana taun itu menyerang ibarat virus menyerang kambing ketika diserang langsung keluar darah meninggal dunia. Begitu juga banyaknya muncul berbagai macam fitnah. Ini juga tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Munculnya berbagai macam channel-channel TV yang beraneka ragam. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat. Rasulullah menghabarkan terjadinya perang sifil yang sudah terjadi pada zaman sahabat dan Rasulullah memprediksi tanda kiamat munculnya khawarij dan itu sudah dan sampai sekarang terus berkembang keluarnya orang-orang yang sekarang ini ngaku nabi sejak diawali dari uh, Mukhtar al eh, Musailamah al kadab al Mukhtar dan terus sampai sepanjang zaman terus ada dan yang paling fenomenal adalah Mirza Ghulam Ahmad eh, menyebarnya keamanan dan kemakmuran terutama zaman khilafah Umayyah dan Abbasiyah dan tidak kalah pentingnya muncul api dan api itu Pak yang saya tadi belum cerita api itu muncul di Medina di suatu gunung yang awalnya setelah terjadi gempa, guncangan kencang, maka api itu menongol dan itu selama tiga bulan. Bahkan banyak wanita yang jahit pakaian di malam hari cukup dengan pakaian eh, dengan sinar itu. Jangankan penduduk Medina, Sam aja itu leher-leher unta ketika malam hari kan nggak kelihatan, itu jadi kelihatan karena sorot api itu. Coba bayangkan Madinah dengan Suria itu berapa jaraknya? Kenapa Rasulullah menggambarkan a'naqal ibil, leher-leher unta? Unta itu kalau malam kalau ada cahaya pada begini. Lihat. Sehingga e, nampak sorot itu men, e, menerangi leher-leher unta tersebut. Kemudian perang besar-besaran yang dilakukan oleh Cina, Mongolia terutama menyerang uh, Baghdad yang sanggup membantai kurang lebih 1 juta 800 ahli sunnah ketika itu pada tahun 1258 Masehi akhirnya mengakhiri Daulah Abbasiyah yang ketika itu khalifah terakhirnya adalah Musta'sim ini insya Allah kita akan masukkan ke buku saya. Saya akan tulis buku sejarah Islam dari mulai Nabi Muhammad sampai reformasi. Insya Allah. Terakhir reformasi aja. Kan reformasi ini paling fenomenal karena repot nasi. Terus kemudian duhur rijali balama munculnya banyak tokoh-tokoh yang dolim, pemimpin-pemimpin yang dolim. Sekarang sudah bahkan gawan bayinya pemimpin itu dolim. Kalau nggak dolim nggak bisa jadi pemimpin. Terus kemudian kasratul haraj, banyaknya pembunuhan, bahkan orang dibunuh perkara sepele sekali. Bahkan subhanallah Mas, kadang-kadang ada anak dibunuh karena dimintai 3000 duit nggak nggak nggak ngasih, dicorokin dari atas kereta, mati. Bahkan kadang ada anak bunuh orang tua. Perkara sepele sekali. Kemudian hilangnya amanah dan rusaknya hati banyak orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah umat sebelumnya eh, sekarang antum lihat cara berpakaian mereka, cara makan mereka, pola apa saja sudah mengikuti sistem kebiasaan umat-umat sebelum kita yang rusak. Lahirnya anak-anak majikan. Ini menunjukkan bahwa banyaknya budak-budak yang ditawan yang dihasilkan dari perang sehingga digauli oleh majikan melahirkan anak-anak majikan Kemudian banyaknya perempuan yang telanjang, yang pakaian minim, yang sama sekali tidak normatif di dalam nilai-nilai Islam. Itu sudah kita lihat. Dari mulai you can see, you can rock, apalagi you you can ya itu banyak pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Bahkan kadang tipis. Jangankan kena angin, ditiup aja rontok. Lah begini bagaimana pemerkosaan tidak terus terjadi? Kalau pakaian-pakaian wanita pula pakaiannya siap diperkosa. Tatawulul hufatil uraq, orang yang hina, orang gelandangan sudah mulai banyak memegang kekayaan dan hebat-hebat. Terus munculnya salam kepada orang-orang yang dikenal saja. Kalau dulu syariatnya dari Rasulullah, salam itu dianjurkan kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Rasulullah mengatakan ketika ditanya ayyul islami khair, ya Rasulullah Islam mana yang baik? Antut imat ta'am wa tufshus salam ala man ta'rif wa ala man la ta'rif. Kau sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Sekarang hanya yang kita kenal aja. Itu tanda kiamat. Terus merajalelanya perdagangan sampai subhanallah semua hampir maisahnya orang pun dagang. Sampai pegawai negeri pun sudah kenal dagang, petani pun kenal dagang, sampai pasar-pasar berjalan. Eh, sekarang masya Allah eh, satu mobil penuh dengan barang pasar, bahkan kita nyari barang di situ ada, kan namanya pasar berjalan. Eh, nengok kanan mall, kiri mall, depan mall, belakang mall. Terus kemudian banyaknya perempuan-perempuan yang berjibaku dagangan dengan suami. Tapi ini bukan jelek, tanda kiamat. Tolong dicamkan, tanda kiamat itu tidak selalu konotasinya jelek dan mengesankan jelek. Contoh banyaknya dagangan, bukan berarti dagangan dilarang. Contoh suami bantu istri-istri bantu suami dagang. Tanda kiamat bukan berarti jelek. Nah, itu ya. Tapi ada yang jelek. Ya keluarnya dajjal, wanita telanjang tadi jelek. Bersaing dalam bangunan masjid jelek, tapi ada yang bagus. Maksudnya bukan suatu hal yang harus kita hindari. Terus kemudian para pedagang menguasai pasar. Terus banyak sumpah palsu, sumpah bohong. Banyak orang menyembunyikan sumpah yang benar, kesaksian yang benar. Dan merajalelanya kebodohan hampir kebodohan din menimpa seluruh umat yang gedean yang gedongan yang kecilan Bahkan hadirin sekalian kita lihat orang yang ahli agama pun kita lihat orang yang tidak pal, paling tidak ahli agama. Merajalelanya kebakilan. Banyak orang pelit dalam masalah kebaikan, tapi mas urusan kaitannya dengan kemaksiatan dermawan. Sekarang kalau ditarik untuk nonton jazz berapapun dibeli karcisnya. Bahkan 500 pun masih dikatakan murah. Untuk sekarang beli karcis final pertandingan sepak bola berapapun dibeli. Untuk ngaji gratis pun tidak datang. Maka hadirin sekalian benar yang dikatakan oleh Imam Yahya ibnu Mu'ad, wahai manusia, kalian mengejar dunia sungguh-sungguh, tapi mengejar akhirat seperti orang yang tidak membutuhkan. Saya kasih perbandingan, Pak, kalau sekarang pertandingan sepak bola Gak usah internasional Malaysia lawan Indonesia final karcis sudah dibeli penonton sudah di lapangan tiba-tiba panitia mengumumkan pertandingan dibatalkan bagaimana sikap penonton kecewa ngamuk jengkel dan yang lainnya tapi kalau sekarang orang awam kita undang ada kajian tablek akbar, kemudian tiba-tiba panitia mengumumkan, mengumumkan Ustadznya tidak datang dan kajiannya kita cancel, kita batalkan. Alhamdulillah. Bahkan ada yang sujud syukur. Tuh lihat, bandingkan. Kalau ada final jam setengah tiga malam, TV ditata, tempat-tempat dibenahi. Pernah enggak mereka bangun tahajud untuk itu? Untuk tahajud jam setengah tiga? Ada di antara bahkan sebagian besar enggak pernah kenal. Jangankan tahajud, sholat lima waktu pun ngeblong. Ada lagi tanda kiamat atur rahim banyaknya putus silaturahmi suul jiwar cari tetangga yang baik itu hampir nggak dapat Bahkan subhanallah, pindah kemana aja tetangga itu gak ada yang beres. Yang beres itu pindah ke Kalimantan sama orang utan. Nah itu beres pak. Masya Allah, ikhlas mereka jadi tetangga. Bahkan gak pernah ganggu. Dan selanjutnya zuhurul fuhush, banyaknya kekejian. Lesbi ini, masya Allah. Bahkan film-film porno, foto porno, pokoknya tanda-tanda kiamat menyebarnya kekejian, bukan hanya perzinaan, lesbi, homoseksual, termasuk foto porno dan juga film porno, film-film yang semi telanjang, pokoknya itu. Terus kemudian yang amanah dikhianati, yang pengkhianat diacungi jempol, bahkan amanah. Dan banyaknya orang-orang yang <clears throat> melakukan berbagai macam kezaliman dan tidak peduli terhadap sumber harta yang dia dapatkan dari mana. Bahkan tugas-tugas dijadikan keuntungan, amanah dijadikan kerugian. Itu tadi yang kita temukan hadirin sekalian. Pak, antum lihat kalau mereka urusan kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya syahwat maksiat berani keluar uang gede, Soekarno Hatta keluar. Tapi untuk kotak masjid lihat paling banyak apa? Gambar pedang Patimura. Itu apalagi zaman dulu gambar duit 500 orang utan. Kota masjid banyak banget orang utan. Kemudian selanjutnya banyak orang yang sudah tidak ikhlas mengeluarkan zakatnya. Padahal Pak kalau dulu itu Masya Allah nyari-nyari kepikiran karena itu bukan milik dia. Apalagi zaman turunnya Isa dulu. Nanti orang nawarkan zakat dari pagi sampai sore nggak nemu yang terima. Sekarang kayaknya dipikir banget ya Allah, zakat saya 15 juta. Aduh. Coba kalau beli cendol dapat berapa ya? Coba gue kulakan kerupuk Palembang. Hah. Itu. Dipikir sampai nggak bisa tidur. Banyak orang yang belajar ilmu tidak pada ahlinya dan tidak karena Allah. Ketenaran hanya hanya sekedar ingin nampang di suatu media atau ingin dia diacungin sebagai ahli ahli ahli nauzubillah banyak orang yang mentaati istri kalah sama istri dan durhaka sama ibu itu tanda kiamat Makanya ibu-ibu yang ikut ngaji di sini jangan sampai menjadi pelaku tanda-tanda kiamat bikin istri bertuk eh, suami nggak berdaya, bikin suami nggak ber nggak punya gigi. Sehingga apa? Selalu nurutin istri sampai nurutin supaya tidak birrul waliden sama orang tuanya. Bahkan ada anak yang menyetorkan ibunya ke tempat panti jompo hanya karena saran istrinya. Makanya pernah ada seorang cerita kisah menarik. Ada seorang ibu yang mendolimi anaknya orang tuanya di dalam rumah itu orang tuanya dikasih kamar belakang dekat dapur dekat dapur supaya nggak ganggu tamu ini dan yang lainnya di dekat dapur maka suatu ketika lagi nyantai sama anaknya dan anaknya itu kira-kira umur 3 tahun, 4 tahun. Ditanya tentang masalah-masalah termasuk gimana ayo kalau kamu nanti punya rumah, model rumah kamu apa dan gimana cara untuk membuat rumah dan kamarnya. Dia bikin anak masuk paut. Ini kamar untuk saya. Ini kamar untuk tamu. Ini nanti kamar di dekat dapur untuk emak sama bapak. Eh, nah, kenapa? Dia ngelihat bab ini kakeknya sekarang diletakkan di situ. Maka anak kecil menangkap apa adanya. Emak bapak juga tempatnya di situ. <laughs> Itu kan gitu. Kaget orang tuanya terpukul dan sok akhirnya se seketika tidak nunggu besok tempat orang tuanya dipindah kamar paling bagus Allahu Akbar durhaka itu nggak jauh pernah ada orang yang dikampar orang diem ternyata setelah ditegur kenapa kamu diem dikampar oleh anak kamu dia jawab biarkan di tempat ini dulu saya pernah mukul orang tua saya Allahu Akbar Terus kemudian orang banyak lebih dekat sama teman kak daripada karib kerabat bahkan sama orang tua sendiri. Sama temennya setia banget sama orang tua sia-sia. Banyak suara-suara mencuat di masjid. Jadi masjid itu suaranya yang kenceng, tetapi ibadahnya nggak ada. Terus kemudian orang-orang fasik menguasai opini dan menguasai uh, negara. Dan Zaimul Qaum Ardalum, tokoh tolong dijamkan. Yang ditokohkan itu kebanyakan adalah orang-orang yang hinaan, fasik, tukang maksiat, sementara yang orang baik berakhlak, bermoral, beribadah bagus tersingkirkan istihlalul ya orang menghormati eh, maaf, orang disegani karena takut keburukannya, bukan disegani karena kehebatannya. Orang di eh, disegani bukan karena akhlaknya, tapi hanya karena takut nanti saya tidak dapat posisi. Akhirnya saya segan sama atasan saya. Saya takut sama atasan saya karena nanti nggak naik pangkat, nggak nambah gaji, atau takut dia nanti akan nyerang saya, mukul saya, rusak rumah saya, atau macam-macam. Dan ini fenomenal. Orang menghalalkan zina, sutra, khomer, musik. Dan banyak orang yang berharap kematian. Ya banyak Terus kemudian orang pagi mukmin sore kafir menghiasi masjid, menghiasi rumah, banyaknya petir dan beledek banyaknya tulisan tapi banyak orang bodoh karena ngandelin tulisan terus banyak orang yang mencari harta dengan lesan Masya Allah mas sekarang banyak mencari harta dengan lesan contoh aja konsultan itu tapi kalau bener nggak apa-apa. Tapi secara umum lihat konsultan itu kan enak. Takon usul dibayar kontan. Konsultan. Itu singkatan dari bahasa Jawa takon usul. Kan tanya, "Pak, perusahaan Bapak sudah berapa lama berdirinya?" Oh iya Pak, untuk supaya perusahaan ini stabil maka saran saya usul kan. Habis itu bayar kontak. Nah hadirin sekalian, lebih fenomenal lagi berapa banyak orang yang katanya motivator, motivator, motivator. Ternyata dia itu orang paling stres, hanya indah dalam omongannya, meyakinkan orang. Tuh, di antaranya. Jadi tolong tanda-tanda itu tidak selamanya harus jelek, tapi fenomena. Banyaknya menyebar kitab selain Quran, bahkan orang lebih mengelulukan kitab selain Quran. Coba bayangkan, kalau sekarang Quran tidak diindahkan, tapi kalau kitab wah Harry Potter penasaran. Kitab lagi penasaran penasaran, tidak pernah penasaran terhadap Quran. Dan banyaknya kurra ahli kiroah, tapi banyak orang yang tidak faham, tidak fakih, tidak ulama. Banyak orang mencari ilmu dari asogir, yaitu orang yang tidak ahli. Mereka yang tukang memberi, menyebarkan atau mengajarkan kesesatan. Banyak mati mendadak. Pemimpin-pemimpin yang tidak sama sekali ahli. Terus zaman berdekatan ditafsiri oleh Syekh bin Bas maksudnya karena banyaknya eh, komunikasi mudah, alat transportasi yang mudah, pesawat-pesawat itulah yang dimaksud taqarubuz zaman dan banyaknya orang-orang yang kerdil menguasai opini termasuk tanda kiamat dan orang yang paling bahagia dalam hidup ini adalah luka ibnu luka yaitu siapa orang yang hina nggak jelas nasabnya gelandangan nggak punya kerjaan dan tidak punya harapan hidup sehingga jam 9 pagi pun sudah ngorok di bawah tidur di bawah Masya Allah. Kadang kita ngiri pak tidurnya itu. Enak banget. Padahal cuma di atas kardus. Bebas, nggak ada arah, nggak ada urusan, nggak ada tanggung jawab, nggak ada mikir itu. Pokoknya saya yang penting tidur leksek, mimpi kadang-kadang makan sate. Nggak enak loh. Selanjutnya berdekatan pasar, banyaknya mahalnya kuda dan mahalnya mahar, nikah susah. Dan umat Islam menjadi bulan-bulanan umat lain. Ini juga tanda kiamat. Banyaknya orang yang menolak ngerawat masjid dan tidak mau menjadi imam kecuali ada pamrih. Itu. Bahkan kalau disuruh ngurusin ngaji paling banyak yang mundur. Bahkan ada sebagian pengurus sampai lupa nama masjidnya. Dan termasuk tanda kiamat jarang meleset mimpinya orang mukmin. Dan tanda kiamat adalah menyebarnya kebodohan. Dan tanda kiamat adalah banyaknya pertikaian, banyak orang yang nggak akur, sakit hati antar sesama. Termasuk tanda kiamat adalah merajalelanya gempa bumi. Termasuk tanda kiamat adalah banyaknya perempuan, sedikitnya laki-laki dan terang-terangan melakukan apa namanya perbuatan zina Termasuk tanda kiamat adalah banyak orang jual beli bacaan Quran bahkan di antara mereka perang tarif, perang diskon. Di antara tanda kiamat adalah manusia banyak eh, mengutamakan tampilan daripada hati dan rohani termasuk tanda kiamat adalah banyaknya kaum yang bersaksi tidak minta disak, min, tidak minta untuk jadi saksi bahkan sumpah-sumpah padahal nggak dilibatkan banyaknya orang yang nazar tapi jarang ditepati banyaknya orang yang kuat makan yang lemah banyaknya orang yang meninggalkan hukum Allah banyaknya jumlah orang-orang kafir terutama ajam Eropa daripada orang Arab. Nah, yang belum terjadi nanti ada gempa bumi, ke, terus kemudian orang dirubah mukanya dengan monyet, babi, hujan banjir, hampir juga sudah Pohon bisa bicara, batu bisa bicara, perangnya Yahudi dengan Muslim, Nasron maaf, Yahudi. Bahkan sungai Efrat yaitu tek, eh, sungai apa? Efrat itu sungai Efrat itu dalam bahasa Latinnya apa, Mas? Sungai apa? Eh, di Irak di Arab itu ada sungai dua Tigris sama Enggak, selain Nil apa? Aduh, pengetahuannya rendah banget. Dalam bahasa Arab itu Efrat, ya. Terus kemudian banyaknya nanti orang-orang e, laki di tengah orang-orang jahat, laki sedikit sekali maksudnya, laki baik sedikit sekali, laki jelek banyak sekali. Dan nanti negara Arab kembali hijau royo-royo dan dialiri oleh sungai Termasuk tanda kiamat adalah fitnatul akhlas, banyak pencopet, banyak koruptor. Dan termasuk tanda kiamat adalah fitnatul serok banyak kemah ripah lojinawe, tapi sebetulnya nggak tentram. Terus kemudian sekali sujud itu lebih baik daripada dunia seisinya. Terus tanda kiamat yang belum terjadi adalah hilal itu terbit lebih besar daripada aslinya. Maksudnya bulan. Nanti Eh, Konstantinopel yaitu sekitar daerah Turki akan dikembalikan menjadi negara Islam lagi. Terus orang sudah tidak mau bagi waris dan juga tidak bergembira dengan rampasan perang dan nanti orang akan kembali lagi merawat mengutamakan alat perang lama seperti kuda, pedang, tombak dan sudah tidak laku lagi pesawat-pesawat itu. Ini mungkin fenomena alamnya habisnya bahan bakar. Dan Baitul Maqdis makmur sementara orang-orang Mekah, Madinah, bahkan Madinah sudah punah, sudah tidak ada pengunjungnya. Terus kemudian uh, hilangnya semua gunung. Jadi nanti ada fenomena gunung itu semua akan hilang. Rata dengan tanah. Kalau tidak, lebih banyak hilang daripada sisanya. Otomatis karena meletus. Jadi nanti akan terjadi meletusan gunung itu dahsyat. Hampir merata seluruh dunia. Terus kemudian keluarnya orang dari kahtan. Dia menggiring manusia kepada ketaatan kepada Allah. Nanti Khuruj rajul yuqalu lahu Jahjah. Nanti ada orang yang namanya Jahjah keluar juga. Dan yang lebih hebat lagi, nanti akan datang suatu zaman binatang buas dan barang-barang benda-benda padat seperti batu dan yang lainnya bisa bicara sama manusia. Bahkan beberapa cambuk manusia yang disimpan di rumah bisa bicara dengan manusia. Bahkan paha manusia bisa mengkabarkan apa yang terjadi pada keluarganya. Dan termasuk tanda kiamat adalah Islam punah tidak tersisa kecuali sisa la ilaha illallah. Quran ditarik dan ngebleng dari mushafnya dan termasuk tanda kiamat ada sekelompok pasukan besar jumlahnya ribuan mau menghancurkan Ka'bah ditenggelamkan oleh Allah semuanya di padang pasir dan tidak tersisa kecuali satu orang dan itulah yang nanti memberikan kabar ada pasukan ribuan telah tenggelam di daerah ini dan ini. Dan nanti tidak ada orang yang minat haji sama sekali. Karena apa? Karena Ka'bahnya hilang. Ka'bahnya habis. Dan nanti sebagian orang-orang Arab kembali nyembah berhala lagi. Dan lenyapnya, punahnya, hilangnya suku Quraisy. Dan nanti akhirnya ada angin yang meniup, dihirup orang mukmin mati walaupun ada hanya sebiji sawi dari iman mati. Terus kemudian mencakar bangunan di daerah sekitar Mekah dan umat akhir mengutuk umat awal dan banyaknya sarana kendaraan yang modern bermunculan. Ini sudah hampir. Bahkan nanti ada orang bisa terbang, Pak pakai alat mencetak nah, sekarang aja mobil sudah bisa terbang nanti macet terbang nah, ngaji enak ke sini nggak ada masalah wah ini macet deh gitu, terbang Allahu a'lam demikian Apakah kiamat itu terjadi di dunia kita saja atau juga di tempat lain karena bintang berat semua idza zulzilatil ardu berarti di sini tidak mengenal semua bumi peristiwa apa yang terjadi sesudah kiamat karena Allah itu tetap ada. kini Mas, setelah malaikat meniup dengan tiupan pertama, maka idza zulzilatil ardu zilzalaha, hancur manusia mati terbang kayak aneh-aneh. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian setelah itu ditiup lagi. Ya. Itu sebelum manusia digiring ke mahsyar ya. Digiring pakai api, dibawa ke Syam ada tiupan baru setelah itu uh, apa namanya muncul guncangan dahsyat tiupan kedua manusia bangkit dalam alam kubur dan bumi diganti dengan bumi lain langit diganti dengan langit lain yang dikatakan oleh Allah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu bumi diganti dengan bumi lain langit juga begitu Mohon sering-sering adakan kajian kajian rojak di daerah Jenere karena acara ini bagus sekali. Semoga radio rojak semakin jaya. Saya mendengar rojak sudah lama, alhamdulillah. Dalam agama Kristen juga menerangkan Oh ini suruh milih ya. Ini pertanyaannya gimana? Dalam agama Kristen juga mempercayai bahwa Nabi Isa mereka akan turun di akhir zaman. Apakah bedanya? Bedanya turun untuk ngeprui mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Yusiku ayyan zilafikum Isa bin Maryama hakaman adlan yaksirus salib wa yaktulul khinzir wa yada'ul jizyah wa yada'ul harba an auzariha Hampir-hampir akan turun Isa di tengah kalian menjadi hakim yang adil mengep, memecah, menghancurkan salib, membunuh babi, meletakkan pajak dan menghentikan peperangan. Itu bedanya. Paham? Dah. Tanda kiamat besar akan terjadi setelah ada tanda-tanda kecil. Apakah tanda-tanda kecil kiamat? sebelum terjadi semua. Belum. Antum nikah masih cukup. Dulu paman saya pernah bernazar bahwa kalau proyeknya berhasil dia akan menghajikan ibu saya. Tapi setelah proyeknya berhasil dia lupa. Ini bukan lupa, ngelupa. Ini tanda-tanda kiamat. Coba diingetin. Mas, kamu jangan mempercaya, mempercepat kiamat, Mas. Tolong tunaikan. Betul, bilangin begitu. Kini setelah bertahun-tahun dia baru ingat nazarnya tapi tidak bisa menunaikan nazar karena udah jatuh melarat dulu. Nah, itu kan. Tuh, makanya jangan suka nazar. Bahkan Rasulullah mengatakan nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang bakhil. Ini tolong kasihkan, Mas. Ya. <clears throat> Sama buku. Ini Pak, maka ya Rasulullah mengatakan bahwa innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan kecuali hanya dikeluarkan dari orang bakhil. Ya. Kajian dua kali sebulan, kebanyakan. Ini aja sudah capek. Mudah-mudahan ini yang terakhir di sini tahun ini maksudnya. Nanti kita mulai tahun depan, yaitu bulan Janu Januari. Benar nggak? Iya, betul. Gue bilang apa? Ini mudah-mudahan yang terakhir. Iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ngaji sudah lumutan. Alhamdulillah nggak lengkap. Kapan pinternya? Kalau Ya'jud Ma'jud disebutkan dalam Al-Quran yaitu di antara disuruh Al-Qaf. Kalau Dajjal apa? Iya disebutkan secara global. Wa ma rasulu fakhuduhu wa ma anhu fantau. Apa yang disampaikan Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Termasuk yang disampaikan Rasul adalah kisah Dajjal. Udah selesai. Itu aja repot. Mudah-mudahan kajian di masjid ini bisa terus berlanjut. Masya Allah, harapan demi harapan untuk kemuliaan Islam, ilmu, taklim terus mengalir. Insya Allah, suatu ketika di sini kita akan bedah buku saya tadi itu sejarah Islam dari Arab sampai Indonesia. Tapi insya Allah lima tahun lagi, lima tahun lagi mudah-mudahan selesai. Doakan. Saya lagi menyelesaikan dua buku. Yang satunya Tuhan 9 senti berkepala api. Itu judul bukunya, yaitu rokok. Itu kita kasih judul itu aja. Yang kedua tentang masalah kaitannya dengan rumah tangga. Yang saya kasih judul agak menarik One Heart, satu hati ya rumah tangga satu hati satu langkah one one heart nah, itu kampanye Honda dan ya nggak apa-apa itu ini buku menarik untuk Oh, kaum yang sedang dirundung malapetaka rumah tangga dan solusinya. Solusi yang penting solusi. Insya Allah setelah baca buku ini dijamin balik. Insya Allah. Minimal balik ke pengadilan. Dalam hadis sahih Jami' As-Saghir ada hadis yang menerangkan ada dua apa ini? Pengembala kambing Masih kota Madinah sebelum kiamat disebutkan dua orang tersebut orang-orang terakhir dan pada masa mohon. Iya. Itulah nanti mereka yang ngumpul ke mahsyar sebagian naik kendaraan, sebagian jalan kaki. Setelah Mirza Gulam Ahmad ada orang yang mengaku sampai kapan pengakuan menjadi nabi itu sampai kiamat karena Rasulullah mengatakan saya kunu fi ummati salasuna dajjalun kulluhum yad'i annahu nabiyyun la nabiyya ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di akan muncul 30 30 ini bukan hitungan final maksudnya saking banyaknya atau yang fenomenal itu jumlahnya tidak kurang dari 30. Tapi kecil-kecilnya banyak. Tapi yang gede-gede 30. Ya yang kecil-kecil kayak Ahmad Musotik Ngaku jadi Nabi Bogor. Ya dapat wahyu di Gunung Bunder. Ini kecil, lokal. Kalau yang fenomenal itu contohnya Musailama Al-Kadzab, Mirza Ghulam Ahmad. Itu jumlahnya 30. Saya punya seorang teman sebagai sopir bus akap. Pertanyaannya, boleh nggak menjamak sholat? Boleh sampai kapanpun, selagi proses pergi, termasuk juga pengirim apa e, barang apa itu kargo pulang balik mundar mandir Jakarta Surabaya silahkan jamak seumur hidup kosor seumur hidup selagi masih safar jika tidak sempat menunaikan sholat subuh, bagaimana caranya menjelaskannya? Ya gimana nggak sempat? Dia ya, turun, me, belok. Apalagi anda sopir, punya hak penuh, belok sebentar. Anda dosa kalau nggak membelokkan. Ini penumpang puluhan di tangan Anda. Anda sebagai seorang sopir dakwah ibadah, masya Allah, membuat orang ini bisa sholat, masya Allah, lebih baik, mulia. Tuh, kalau memang nggak ada, antum bisa di sholat di mana aja, di ladang, di sawah, di jalan. Yang penting jangan di tengah-tengah. Yakjud makjud itu bentuknya manusia. Ya iyalah, emang bentuk apa mas? Udah dibilangin turunannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak satu sam, dua ham tadi yang belum saya saya jelaskan. Yang ketiga yafid. Yafid inilah menurunkan punya dua anak, Yakjud, Makjud, yang satunya Yunan. Nanti menurunkan orang-orang Yunani dan Eropa. Itu nanti kalau kita e, cerita sejarah manusia dari Nabi Adam. Oh itu dari mulai nanti Arab, Irak, Mesir, semua sampai ke India, sampai Indonesia. Itu. Nah Indonesia itu turunan mana? Turunan campur-campur. Enggak jelas orang Indonesia itu. Makanya susah atur-aturannya. Paling repot ngurus orang Indonesia karena enggak jelas turunan siapa. Karena iya, karena kalau kita melihat sejarah Indonesia itu kan pertama kali Jawa itu dipimpin oleh seorang raja namanya Dewoto Cengkar dengan kerajaan Medang Kamulan yang pusat kerajaannya di daerah Blura. Kemudian setelah itu diserang oleh Aji Saka dari India, lalu kerajaannya dipindah ke Klaten, akhirnya mendirikan Prambanan yang akhirnya dia menetapkan tahun Saka dan berbagai macam ada Jawa, Hindu. Maka setelah itu hampir 10 abad berkuasa diserang oleh Kahuripan. Pindahlah kerajaan ke Surabaya. Kerajaan Surabaya tidak lama kahuripan karena dia karena nggak enak atau sayang sama anaknya kahuripan dipecah menjadi dua Jenggala sama Duha yang akhirnya Jenggala menyulap menjadi Seno Singosari kemudian kerajaan Kediri yang akhirnya yang paling terkenal adalah Prabu Joyoboyo. Kemudian setelah itu diserang oleh Sriwijaya jatuh maka berpindahlah kerajaan ke Mojopahit kesempatan peluang Mojawait sempat sukses terutama saat Hayam buruk rajanya dan panglimanya Gajah Mada dan memiliki armada kapal yang sanggup nyampe ke Afrika Makanya nenek moyang kita itu hebat mas, terlepas dari agamanya dulu. Saat Borobudur dan Prambanan dibikin, orang Eropa punya apa? Eh, cuman yang bodoh-bodohin itu kitanya. Gimana nggak dibodoh-bodohin? Katanya perambanan itu dibikin dalam waktu satu satu malam. Lu siapa insinyur yang mau mempelajari? Satu malam. Borobudur satu hari satu malam lang lebih konyol lagi Roro Jonggrang itu Masya Allah patung seribu semalam coba padahal tukang pahat patung di Pramuka itu kepala tok seminggu ketak ketik nggak selesai Wah itu kan ya Allah itu loh. Padahal nenek moyang kita itu sudah hebat, pas. ketika Borobudur dibikin, Prambanan dibikin, Eropa, Jerman, nah, itu Amerika punya apa? Patung Liberty itu baru kemarin. Itu dada terus itu. Itu nggak ada apa-apanya. Tuh. Ini uh, dan apakah kehidupannya seperti manusia di atas bumi sama? Cuman mereka itu rusak-rusakan. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan ketika nanti dari kiamat Allah mengatakan Nabi Adam keluarkan sunar calon penghuni neraka per 100 orang 99 ahlun nar yang surga satu. Subhanallah. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Kebanyakannya dari kalangan ya Ya'jud Ma'jud itu Yakjud Makjud ini kasih hadiah mas ya ini mas antum baca di sini hmm. terakhir Semoga apa yang ingin saya tanyakan tidak membuat saya berdosa. Ustaz, saya bingung. Lah kenapa bingung? Ini kasih hadiah Mas, biar nggak bingung Mas. <laughs> Hmm, kasih hadiah. Kenapa pahala yang us pahala yang selalu Allah janjikan kepada suami-suami yang soleh adalah bidadari yang cantik dan banyak dan hampir setiap ayat janji suar adalah bidadari yang paling dan bidadari adalah perempuan yang kadang saya bingung lal hanya notabene dengan seks-seks maaf sampai pahala surga kini mas <clears throat> ini perlu baca kitab saya yang judulnya rintangan setelah kematian bahwa kesan nikmat surga itu cuman sungai sama sek itu merupakan kerdil pembacaan orang terhadap nas-nas menjelaskan tentang nikmat surga. Memang yang paling fenomenal di dalam Al-Qur'an itu kalau nggak sungai apa? Bidadari. Iya kan? Kenapa? Allah ketika itu ingin bicara kontak langsung. Allah ingin memahamkan yang ketika itu diajak bicara. Siapa? Orang Arab. Di mana? Padang pasir. Cirinya apa? Jarang sungai dan jarang taman. Ketika dikasih janji-janji sungai taman, oh belek. Jangankan melihat sungai mengalir gemercik, comberan aja seneng orang Arab. Lihat sungai padahal kecil. Loh itu loh, Nah kenapa sekarang bidadari? Karena dari sekalian rata-rata wajarnya untuk masalah bicara nikmat yang nomor satu apa mas? Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara yang didulukan apa? Perempuan. Sementara bicaranya surga itu apa? Nikmat gak ada lagi nikmat yang ditonjolkan. Dan yang ditonjolkan kenapa perempuan? Karena watak laki-laki lebih condong kepada perempuan daripada harta. Kenapa perempuan gak dikasih bidadara? Karena watak perempuan lebih condong ke harta daripada laki-laki. Kalau nggak percaya, tawarin perempuan. Mbak, mbak kan mau nikah. Nih ada laki-laki ganteng, tinggi, putih, mancung, nganggur melek Nggak bakal. Pilih mbak salah satunya laki-laki ganteng tinggi mancung putih ataukah rumah gedong mobil mewah. Pilih yang mana? Ah, ketahuan kan? Kalau laki-laki suruh milih, Mas ini mobil Mercy, ini perempuan cantik, mana yang dipilih? Ah, sadar dan waras berarti. Itu kenapa penonjolan? Penonjolan. Kalau selain itu baca itu dalam hadis-hadis Rasulullah tentang nikmat neraka surga subhanallah. Yang pakainya, yang gewangnya, yang rumahnya, yang istananya, yang makanannya. Oh, subhanallah. Nggak habis wadah-wadahnya untuk dandannya, kosmetiknya, minyak wanginya, ada rumah yang terbuat dari bata emas, bata perak, sungainya, wah pokoknya udahlah Cuma Anda yang bacanya bisanya Quran tok ya ketemunya innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus salihati lahum jannatu tajri tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir Surat Yasin juga begitu. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ما شاء الله Sesungguhnya penghuni-penghuni surga tiap hari sibuk untuk bersenang-senang. Coba, sibuk bersenang-senang. Bukan senang-senang tapi sibuk. Itu dunia, senang-senang tapi sibuk. Kalau dulu nanti sibuk tapi senang mereka bersama suami istri pasang-pasangannya mutakiun hadap-hadapan bertelekan tiap hari pacaran tok Yes, cuman begini. Nggak ada kerja, nggak ada lembur, nggak ada masuk angin, nggak ada keroan. Kita lanjutin ayat itu. Lahum fiha fakiyatu wa lahum ma yad'un. Di dalam surga itu berbagai macam buah-buahan apa aja yang dia inginkan. Siap. Salamun qawlan min rabbir rahim Eh, penghuni surga, masuk. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Eh, minggat sana, orang jahat, orang jelek. Eh, munafik, kafir, fasik, pergi, diusir. Jangan dekat-dekat sini. سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian wahai anak Adam? Jangan sembah itu setan, musuhmu yang paling nyata. Lo kok malah sungkem ku gunung kawi? Wamta wa an i'buduni هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون diingatkan Allah makanya Pak kalau Yasin yang seindah ini untuk yang mati dok sayang banget ini semua untuk yang hidup apa yang mati yang saya baca tadi yang hidup pengen surga. Cukup? Karena kita dibatasi waktu, insya Allah suatu ketika kita uh, ngaji kembali di sini dan nanti mudah-mudahan ya minimal paling paling atau maksimal lah paling paling cepat itu tiga bulan sekali empat bulan sekali mudah-mudahan uh, kajian yang bermanfaat ini kita bisa rutinkan. Dan saya minta Bapak Ibu ngajak adik kakak, handai tulang, emak, empok, semua diajak ngaji. Insya Allah ini jalan surga. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Demikian kita akhiri subhanakallahumma wihamdika. bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.